Bab ma'rifah dan nakirah. Qala al-musannifu berkata Ibnu Ajur Masan Haji Wal ma'rifatu khamsatu asya'a dan isim ma'rifah itu ada lima macam. Al ismul mudmar nahwu contohnya isim domir contohnya ana wa anta wasmul alam hmm, isim nama contohnya nahwu zaidin wa makkata zaid dan Mekah wasmul mubhamu nahwu contohnya isim mubham yaitu hadza hadhihi haula'i wasmul ladzi fihi al-alifu wal lamu isim yang kemasukan alif lam contohnya ar-rajuli wal gulami seorang laki-laki dan seorang anak kecil wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati dan apa-apa yang disandarkan kepada salah satu dari keempat macam uh, isi ma'rifah yang telah disebutkan tersebut. Maka dia menjadi ma'rifah juga. Asyarhu penjelasan. Lama zakar al-musannifu anna na'ta yatba'ul man'uta. Ketika penulis menyebutkan bahwasannya na'at itu mengikuti man'utnya fi ta'rifihi dalam ma'rifah wa tankirihi dalam ma'rifah dan nakirahnya ولم يتكلم فيما سبق على التعريف والتنكير احتاج إلى بيان النكرة والمعرفة لتتم الفائدة akan tetapi ya, beliau tidak menjelaskan dalam sebelum ya menjelaskan tentang ma'rifah dan nakirah pada pembahasan sebelumnya yaitu di bab na'at oleh karena itu ya dibutuhkan kepada penjelasan tentang nakirah dan ma'rifah untuk menyempurnakan faidah yang akan didapat. Fannakiratu. Yang pertama nakirah. Apa itu? ismunya dulu ala syai'in ghairi muayyanin. Isim yang menunjukkan atas suatu yang tidak spesifik. Mislu contohnya rojulin, wa wamadinatin. Seorang laki-laki, seorang perempuan, sebuah kota. Wal ma'rifatu apa itu ismun dulu ala syai'in muayyanin. Isim yang menunjukkan atas sesuatu yang spesifik. Mislu Zaidin, Zaid, nama orang. Wa Aisyata, Aisyah, nama orang. Wa Makkata, Mekah, nama kota. Sudah spesifik. Selanjutnya, wal ma'rifatu sittatu aqsamin. Dan isim ma'rifah itu ada enam macam. Ya, di sini ada catatan kaki wa qad addaha al-musannifu khamsatan wa la'allahu adqala al-mawsula tahta al-ism al-mubhami iktafa bitamthili bismil ish isyarati Ya di sini Syekh Malik berpendapat ada enam. Adapun penulis Ibnu Ajurum seperti tercantum dalam matanya itu menyebutkan isim ma'rifah itu ada lima dan beliau memasukkan isim mausul kepada pembagian isim mubham ya di mana beliau mencukupkan dalam merinci isim mubham itu dalam memberi contoh isim mubham dengan contoh isim isyarah. Kira-kira seperti itu. Ad-dhamiru ya apa saja yang menurut eh, Syekh Malik Ad-dhamiru wal alam wasmul isyarati wasmul mausul wa, wal mu'arrafu bi al wal mudhafu ila ma'rifatin. Yang pertama domir nama isim isyarah isim musul ya, yang dimakrifahkan dengan kemasukan alif lam wal mudhafu ila ma'rifah dan sesuatu yang disandarkan kepada yang sudah ma'rifah. Yang pertama, fadhamiru. Apa dhamir? Ismun yu'ayyinul musamma biwasitati takallumi awil khitabi awil awil ghaibati. Domir adalah isim yang membuat spesifik suatu yang memiliki nama dengan perantara ya at-takalum yang mengganti dengan orang atau kata ganti dengan yang berbicara atau khitab orang keti uh, orang yang diajak bicara awil ghaibah atau kata ganti uh, orang ketiga. Contohnya ana, anta, wahua Ana, anta, dan huwa. Maka contoh uh, ini adalah contoh domir. mana ana, anta, huwa itu sudah spesifik. di mana dia membuat spesifik sesuatu objek yang memiliki nama ya, dengan perantara tadi kata ganti ya misalnya nama an, nama dia adalah uh, Muhammad maka kita katakan huwa ya dia dia ya maksudnya huwa ini menggantikan Muhammad sesuatu yang ma'rifah memiliki nama dengan bentuk kata ganti orang ketiga ya huwa dan dia ma'rifah takulu engkau katakan ana hadirun saya hadir fayadullu dhamiru ana ala zatil mutakallimi maka domir ana itu menunjukkan pada zat orang yang berbicara al muayyani yang sudah spesifik biwasitati takallumi dengan perantara ya domir ana tersebut orang yang berbicara selanjutnya yang kedua al alamu apa itu ismun muayyinul musamma bila wasitatin isim yang membuat spesifik orang yang memberi mempunyai nama tanpa perantara ya jadi langsung menyebut namanya contoh Zaidin wa Makkata wa Abi Bakrin wal Faruq ya Zaid Mekah Abu, Abu Bakar dan Al Faruq itu adalah nama dan semua nama itu ma'rifah dan ma'rifah. Fal alamu yadulu ala zatin muayyanatin biduni wasitatin ay biduni qarinatin kharijatin an lafzihi. Al alam itu menunjukkan atas zat yang spesifik tanpa perantara, maksudnya tanpa indikasi yang keluar dari lafaznya. Ya, jadi Ya langsung kita saat menyebutkan nama itu sudah marifah beda dengan al domir tadi itu menggantikan kata ganti selanjutnya yang ketiga wasmul isyarati isim isyarah yaitu ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil isyarati ilaihi isim yang menunjukkan objek yang memiliki nama dan dengan perantara isyarat kepadanya wa asmaul isyarati hiya dan isim-isim isyarah itu ada e, beberapa seperti berikut ini yang pertama hadza wa yusharu bihi lil mufradil mudzakkari nahu hadza talibun hadza itu mengisyaratkan dengannya suatu yang tunggal dan laki-laki. Nahu contohnya Hada talibun. Ini murid. Laki-laki. Seorang murid laki-laki. Sini ada catatan kaki. Hada alha hau litanbihi. Hada, huruf ha-nya itu adalah ditanbih. Untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Tanbih itu peringatan. Waza dan za-nya itu ismu isyaratin atau za-nya itu adalah ismun isyaratun, isim isyarahnya. Za di sana mabni ala sukuni fi mahali rafin mubtada. Za-nya mabni atas tanda sukun pada posisi marfu sebagai mubtada. Talibunnya khabarul mubtada marfu'un, khabar mubtada marfu. Wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala ala ala akhirih. Dan tanda marfunya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Yang kedua hadhihi ya wa yusyaru biha lil mufradati al muannasati sama namun in, ini untuk tunggal dan muannas contohnya hadhihi talibah hadani nah ini untuk musanna muzakkar dua orang dan laki-laki hatani dua orang dan perempuan. Haula'i wa yusharu bihi lil jam'i mudhakkaran kana aw muannasan haulai nah ini bisa untuk mudzakkar dan juga bisa untuk muannas contohnya haulai tulabun atau ha haulai talibatun fasmul isyarati yadullu ala syai'in muayyanin biwasitatil isyarati ilaihi maka isim isyarah menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik dengan perantara isyarat kepadanya Takulu musyiran bi usbi'ika. Engkau mengatakan dengan isyarat dengan uh, jari tanganmu ila talibi kepada seorang laki-laki uh, seorang siswa laki-laki contohnya hadza ya. fatadullu lafzatu hadza maka lafaz hadza itu menunjukkan ala zatu talibi kepada zat seorang siswa al-muayyani yang spesifik biwasitatil isyarati ilaihi dengan perantara isyarat kepadanya. Ya, itu perincian tentang isim isyarah. Situ ada catatan kaki. Yang kedua, laisat ha min jumlat tismil isyarati wa innama hiya harfun ya ji bihi litanbihi al-mukhatabi alal alal musyari ilaihi. Ya, H ya dalam jumlah dalam kalimat isim isyarat ya bukan laisat ha ya ha di sana ya min dari ya huruf ha di sana itu dari jumlah haza ya hadza talibun hak di sana itu bukan isim isyarah namun Hak di sana adalah huruf yang datang untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara kepada sesuatu yang diisyaratkan kepadanya. Sedangkan isim isyarahnya itu adalah za-nya. Sana catatan kaki nomor tiga. fa'idatun ida ashkulu alaika irabas mil isyarati fadha' fadha' umakanahu isman lahiran wa arib uh, isman lahiran wa arabahu ya jika engkau sedikit bingung ya terhadap i'rab bagaimana mengi'rab isim isyarah maka letakkanlah pada tempat isim isyarah tersebut isim zahir ya dan i'rabnya nahwu contohnya roa itu haza aku melihat ini kita bingung haza ini irobnya apa oh ya, maka engkau ganti saja haza dengan sesuatu isim zahir taqulu fihi maka engkau katakan dalam bentuk yang lain roa itu taliba ya aku melihat seorang murid fattalibu maf'ulun bih maka talib di sana maf'ul bih objek وكذا يقال fi i'rab اسم الموصول Ya. فالطالب مفعول bih. Ya, maka الطالب itu maf'ulun bih. Maka hadanya juga maf'ulun bih. jadi kita ganti dengan sesuatu yang zahir. Wakada yuqalu fi rabi bismau bismil mausuli. Dan begitu pula juga jika kita ingin mengikrob isim mausul. Jika kita bingung, maka kita letakkan saja sesuatu isim zahir. Maka seperti itulah i'rabnya. Yang selanjutnya yang keempat wasmul mausulu isim mausul ismun yu'ayyinul musamma biwasitati jumlati allati ta'ti ba'dahu wa tusamma silatan wal asma'ul mausulatu hiya. Si mausul adalah isim yang membuat spesifik orang yang memiliki nama dengan perantara kalimat yang datang setelah isi mausul tersebut dan dia memiliki nama yaitu silah atau silah mausulah. Wal asmaul mausulatu dan isim-isim mausul itu ada beberapa seperti berikut ini yang pertama alladzi lil mufradil mudzakkari al alladzi 'allamaka alladhi contohnya alladhi ya al, istimewa usul itu yang artinya ya. alladhi ya digunakan untuk tunggal ya, laki-laki ya, contohnya aja alladhi maka telah datang dia laki-laki telah da, dia telah datang seorang laki-laki yang mengajarkan kamu jadi telah datang seorang laki-laki Afan uh, eh, Allah 'allamaka telah datang seorang yang mengajarkan kamu. Jadi yang datang itu ya, orang yang mengajarkan kamu. Di sini ada catatan kaki. Ja'a ya fi'lun maldin fi'l madi alladzi di sana ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Alladzi di sana isim mausul mabni dengan tanda sukun Nah i'rabnya dalam posisi marfu sebagai fa'il Kaja alladhi 'allamaka mana fa'ilnya fa'ilnya adalah alladhi. telah datang orang yang ya. Alladhi. ya. apa 'allamaka nas kalimat seterusnya adalah silah mausulah kita lanjutkan allamaka allamaka fi'lun madin mabniun alal fathi fi'il madi mabni dengan tanda fathah Wal fa'ilu dan domirnya atau fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tersembunyi takdirnya takdir huwa. Takdirnya huwa. Wal kafu dan kaf itu domirun mutasilun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Kaf domir yang bersambung pada posisi nasab sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, perhatikan wal jumlatul fi'liyatu dan jumlah fi'liyah maksudnya maka itu atau sepaket itu setelah jumlah setelah alladhi setelah si mausul dia punya i'rab ya atau punya sebutan yaitu si silatul mausuli namanya silat silah mausul ya la mahalla la minal i'rab sedangkan jumlahnya itu kalimatnya setelah alladhi sepaket tidak memiliki i'rab namanya silah mausulah. Ya justru karena ada silah mausulah ini merupakan perantara ya mengapa isi mausul itu makrifah ya karena menjadikan lebih spesifik ya, siapa yang datang ya orang yang mengajarkan kamu selanjutnya alati alati penggunaannya sama namun dia untuk mufrad dan muannas. Contohnya ja'atil lati 'allamatka. Ya. Alladzani eh, lil mu'an lil musanna muzakkar. Ya, alladzi untuk dua orang laki-laki. Ja'al ladzani 'allamaka. Latani untuk dua orang perempuan. Ja'atil latani 'allamataka. Alladzina li jam'il mudzakkar untuk jama laki-laki. Ja'al ladzina 'allamuka allati wa allai nah, lil ilmu muannas untuk jamak perempuan ja'atillati atau awillai naka ya falis fal fal ismul mausulu maka isi mausul ya dulu ala muayyanin menunjukkan pada suatu yang spesifik biwasitati silah dengan perantara silah ya sesuatu kalimat setelah isim mausul. Namanya silah mausul ya. Taqulu maka engkau katakan ja'alladzi 'allamaka telah datang orang yang mengajarkan kamu fal ismul mausulu maka isim mausul alladzi lam yata'ayyan tidak membuat sesuatu menjadi spesifik atau ma'rifah illa biwasitati silatihi wahiyya jumlatu 'allamaka kecuali dengan perantara silah mausulahnya itu yaitu kalimat alamaka orang yang mengajarkan kamu wabiduniha yakun mubhaman tanpa ada silah mausulah maka isimnya isim mausul itu jadi mubham saja tidak jelas sana ada catatan kaki faidatun min asma'il mausuli di antara isi mausul eh, selain yang telah disebutkan di atas yaitu ada man dan ma wa ma wa huma li jami'i ma dzukira ghairu an man takunu lil akili ghaliban wa ma li ghairil akili ghaliban nahu ja'a man 'allamaka wahfad ma ta'allamtahu ay ja'a alladhi 'allamaka wahfad alladhi tahu Faidah di antara isi mausul yaitu man dan ma. Dan keduanya ya lijami ima zukiro ghairu anna man takunu dan keduanya ya disebutkan ya kalau man untuk sesuatu yang berakal secara umum dan ma untuk sesuatu yang tidak berakal secara umum. Maka Contohnya jika kita mengatakan ja'a man maka Telah datang orang yang mengajarkan kamu. Wahfad ma ta'allamtah. Ta'allamtahu. Hafalkan atau jagalah apa yang engkau pelajari. Yang engkau pelajari. Ya maksudnya ja'a man maka yaitu ja'a alladhi 'allamaka sama. Ya maksudnya wahfad ma ta'allamtahu Ya maksudnya di dalam tahu. Kalau man untuk orang ya telah datang orang yang mengajarkan kamu tapi kalau ma untuk sesuatu yang tidak berakal jagalah sesuatu yang kau pelajari darinya ya wa alam wa'lam anna silatal mausula la mahalla laha al i'rabi dan ketahuilah bahwasanya silah mausul tidak memiliki i'rab fahiya la taqu khabaran wala sifatan wala ghairu dzalika maka dia tidak sebagai khabar atau sifat atau yang selainnya tapi tidak memiliki i'rab demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh